Walaqad ra'aituni dan aku akan bercerita kepadamu semuanya kata Sayyidina Utbah yang sudah jadi gubernur. Ra'aituni sungguh aku adalah sabi asab'atin suatu ketika satu daripada tujuh orang yang ma'a Rasulullah bersama Rasulullah. Nah ini akan kisah ini. Suatu ketika aku bersama Nabi Muhammad dan aku adalah yang ketujuh dari rombongan ini. Malana tu'amun tidak ada makanan. Illa waraku syajari kecuali daun daunan dari pepohonan. Bukan daun lalap yang enak itu bukan. Jangan kebayang. Lalap sih enak makan. Daun sampai apa? Dimakan hatta qarhat ashdaquna. Kami hanya makan daun keras itu sampai luka ini makan ini. Mulutnya itu luka. Dalamnya itu luka karena daun-daun keras yang dimakan. Kalau kebayang zaman Belanda masih pakai tebok. Masih empuk. Nggak sampai luka. Ini daun-daun keras. Faltaqattu burdatan kemudian lihat ini kehidupan yang dilewati oleh para sahabat Nabi bersama faltaqattu kemudian aku menemukan satu selembar kain selembar kain burdatan fasyaqaqtuha adapun bagaimana sahabat Nabi mengambil kain yang berserakan, ini adalah pada zaman Mungkin sekali adalah zaman belum dilarangnya mengambil lukotoh, ngambil semuanya. Ada yang mengatakan ini zaman, itu adalah miliknya bukan orang-orang yang beriman, yang memang mereka musuh kita. Ada yang mengatakan barang itu adalah milik lainnya. Intinya, tidak boleh ditiru mengambil miliknya orangnya ini. Ini adalah sejak ini ada kisah sendiri. Sahabat Nabi menemukan satu kain, dibelah jadi dua. Fasyakoktu. aku kemudian aku belah kain tersebut baini wa baina Sa'ad ibn Malik. Anbag aku bagi antara aku dengan Sa'ad ibn Malik. Fatazartu binisfiha kemudian aku gunakan tutup kalau namanya izar itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menutupi perut ke bawah itu namanya izar. Fatazartu Kemudian aku gunakan penutup antara pusat ke bawah. Binisfiha yang separuh. Wattazara Sa'dun binisfiha Kemudian saat pakai yang separuh lagi. Kain bagi dua. Masya Allah, ini kain bagi dua. Berarti tidak pakai di atas yang Punyanya itu saja. Fama asbahal yaw maka sekarang tidak ada di antara kita sekarang minna ahadun salah seorang illa kecuali asbah amiran menjadi amir. Maksudnya dia sebelumnya jadi contoh. Dulu waktu itu kita hidup kayak begitu. Sekarang kita semuanya sudah diberikan kenikmatan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi orang kaya, jadi masya Allah. Illa asbah amiran kecuali menjadi amir mencontohkan diri beliau sendiri. Ala Misr, ala Misra, satu gubernur di sebuah kota minal Amsar dan kota-kota besar. Maksud beliau adalah keadaan yang seperti itu aku pernah temui aku dengan Nabi SAW dengan kekurangan seperti itu. Tapi sekarang Masya Allah semuanya sudah menjadi raja biarpun di kampungnya sendiri kayak raja sudah semuanya ada. Tidak sampai makan rumput, tidak sampai makan daun-daun seperti itu. Wa ini billahi dan aku sungguh minta perlindungan dari Allah. An aku nafi nafsi, aku menjadi aziman besar di hadapan diriku sendiri wa indallahi saghiran dan ternyata di hadapan Allah aku menjadi orang yang kecil rawahu muslim hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala nah ini ceritanya adalah sahabat Nabi yang sudah dibuka oleh Allah dengan kemenangan tapi tetap beliau tidak lupa bahwasanya ini bisa menjadi fitnah karena Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah Imam Bukhari Muslim diriwayatkan Layak ya'tir rajulul azim akan datang suatu ketika orang yang dianggap besar di dunia. Datang yaumul kiamat di hari kiamat la yazinu indallahi janaha ba'udatin. Ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya kalau seandainya ditimbang dengan sayapnya nyamuk di sayap nyamuk lebih berharga daripada manusia tersebut. Dunia di dunia diagungkan, dirajakan. Dianggap sebagai seorang yang hebat di dunia akan tapi ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya dan itulah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Utbah tadi Ibn Ghazwan ya khawatir bahwasanya aku sekarang menjadi gubernur besar tapi aku takut di hadapan Allah itu kecil baik ini pendidikan syukur kita ini. Jangan sampai kita itu ternyata besar di dunia. Sekarang kita membesarkan dunia. Al-Hakumut takatsur. Bangga-bangga dengan dunia, sudah. Semuanya ingin bangga bangga dunia. Tidak takut kalau itu bakal ditanya oleh Allah. Dan memang mencari dunia bukan dilarang. Nabi juga memerintahkan. Tapi untuk tujuan yang benar dengan cara yang benar. Caranya benar, tujuannya benar. Sehingga muncul sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan juga Sayyidina Osman juga orang kaya. Banyak sahabat-sahabat kaya, sahabat-sahabat besar yang kaya, mencari yang benar, tujuannya benar. Tapi mereka tidak pernah lupa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan berhati-hati mereka.